Waktu وتسمى صلاة الضحى وصلاة الأوابين Salat duha ini pun dinamakan salatul awabin. Jadi namanya sholat duha disebut juga salatul apa? Awabin. Kalimat awab itu ay arroja orang yang selalu kembali kepada Allah. Termasuk orang tobat, orang kembali pada Allah ini awab. Dan ada lagi al awabin yaitu antara maghrib dan isya. Kasolat isya ain. Maghrib dan isya ini disebut isya ain. Bukan isya dua, isya ini malam, isya besok malam, bukan. Iya, isya ain di sini maksudnya apa? Maghrib dan isya. Itu bahasa Arab kadang-kadang itu Nama dua tapi sesama Ya walaupun lain namanya ini kadang-kadang kalau diduakan, ditakmiakan diambil salah satu. Maghrib dan Isya. Antara Maghrib dan Isya dinamakan Isya Kurma dan air. Yang hitam itu yang mana? Kurmanya diambil dua-dua aswadain. Ada hadir tapi tiap hari banyak nggak makan apa-apa hanya aswadain. Kurma dan Ayo. Abu Bakar, Sena Abu Bakar dan Sena Umar. Dua orang ini, ini sahabat yang paling anu terhadap Nabi dua. Ini disebut dua orang dijadikan satu Umarain. Artinya Umarain bukan Umar dua. Maksudnya sini apa? Umar, Abu Bakar dan Umar. Ini bahasa Arab banyak termasuk maghrib dan isya isya'i. Sekarang ada sholat bainal isya'ain ada sholat di antara maghrib dan isya. Sholat di antara maghrib dan isya itu pun juga ada sholat sunnah namanya sholatul awabin. Ada sholat awabin. Jelas sholat awabin ini pun nama dari sholat buha. Ada juga sholat namanya sholatul awabin. Kapan? Antara maghrib dan isya. Ini jumlahnya 20 rakaat walaupun sunnah real ada tapi 20 rakaat orang kalau dapat jalan ke semua kalau nggak dapat ya 6 saja 6 rakaat kalau ada hadis siapa yang sholat 6 rakaat dilebur dosanya jangan kalau nggak bisa ya 2 rakaat setelah setelah tak di atas uh, maghrib tak di atas maghrib setelah sholat maghrib Sholat ba'dul maghrib ada sholat namanya awabin. Niatnya usali sunnatan awabin. Berkatain lain Ta'ala. Berapa jumlahnya? 20. Kalau tidak dapat 20 ya jalan ke Kalau tidak dapat ya 2 rakaat. Malah ada doanya kalau sudah dua rakaat awabin dua saja, salat doa titip iman pada Allah. اللهم إني أستودعك إيماني في حياتي وعند مماتي وبعد مماتي فاحفظ علي Ya Allah saya titip iman saya Waktu saya hidup Waktu saya akan mati Waktu sesudah mati Jadi imannya titip pada Allah Jadi tidak tetel Tidak sampai ru, rusak Nah ini Di antara doanya pada Allah awabin Doa Maka di umpama orang biasa ngaji di langgar di masjid waktu kosong yang nggak ada pekerjaan nggak ada apa, jangan nganggur. Wah ini kesempatan lain jam. Tidak begitu. <laughs> Gunakan kesempatan sholat awal, awal di waktu dari setiap malam ya karena Jadi namanya sholat awabin. Kenapa kok dinamakan sholatul awabin? Makna awal bahwa raja ilallah fi awqatil ghaflah. awat maknanya raja, orang kembali kepada Allah. Hanya selalu kembali kepada Allah pada waktu hopla, pada waktu orang lalai. Orang waktu itu lain apa? Belum duha begini. Orang itu lain. Banyak kerja, temasya, dan situ, rumah tangga, dan sebagainya. Dia kembali kepada Allah, tujuh puluh. Antara maghrib dan isya, kebanyakan orang yang sudah lalai. Udah oh, rumah tangga, ini, dan apalagi sekarang. <laughs> ya sudah, filmnya. <laughs> Ini macam-macam. Jadi dunia sudah begini, ini orang tidak kembali kepada Allah, sujud, rukuk. Jadi orang ini dalam waktu-waktu orang banyak lengah, banyak lalai, sibuk dunia, dia kembali kepada Allah. Nah, ini berat. Menandakan orang ini betul-betul Allah, betul-betul roja kembali, selalu kembali kepada Allah. Orang sedang lupa, orang sibuk, pekerjaan-pekerjaan sibuk macam-macam dia selalu kembali kepada Allah. Nah, ini orang yang paling tinggi derajatnya indah Allah Subhanahu Termasuk diisi dengan sholat-sholat yang tersebut tadi. Wahadanil waktani dan dua waktu ini akni waktu sholat duha wa mabin isyain waktu duha dan waktu antara maghrib dan isya ini termasuk min awqatil ghaflah dari waktu-waktu lain, waktu lengah. Kenapa? Orang sedang sibuk. Sibuk duniawiahnya, sibuk rumah tangganya, ya pekerjaannya, banyak orang lain. Padahal ini waktu penting. Amal awal ولإكباب الناس wal المعائش dunia wiyah. Adapun waktu yang pertama tadi, waktu duha itu orang yang sibuk ikbab ini sibuknya orang-orang atas apa? Maisha, maisha, pencarian-pencarian dunia, dunia. Orang masani antara maghrib dan isya beristighfar nasi berju dalam manazil, orang dan orang pulang dari pekerjaan, sibuk, maka, dan sebagainya, masuk istirahat, dan sebagainya akhir zaman tambah lama tambah lama tambah macam-macam kesibukan disitulah masalahnya faman raja Allah siapa yang kembali kepada Allah Allah taati dan bangun untuk taat pada Allah fi al karena indah makan maka orang itu mempunyai makan mempunyai kedudukan maksudnya mempunyai kedudukan pada Allah subhanahu wa ta'ala jadi kesempatan, kesempatan harus kita gunakan. Lalu orang bertanya, mana afdol? Kalau kita di masjid atau di landas, di surau. Lalu antara sholat sholat maghrib, kita sholat ba'dil maghrib. Setelah sholat ba'dil maghrib, di sana ada pengajian. Kita sekarang apa ikut mengaji? Ya, maksud wajib oh, wajib wajib akan pengajian apa apakah kita ini melakukan sholat awal awabin sampai 20 sampai berapa tadi mana afdolnya afdolnya ikut ngaji sebab mengaji ilmu agama satu kali saja satu saat saja apalagi ilmu yang wajib itu lebih afdol daripada seribu rakaat dari sholat sunnah Walaupun kita umpamanya lebih letih, tahu umpama, waktu itu udah nganggur, akal itu cocok mengatakan. Nah, sebab ilmu ini adalah lebih majlis ilmu, lebih besar daripada lain-lain. Pernah Nabi Muhammad SAW masuk ke masjid. Ada dua kelompok sahabat-sahabat. Yang satu zikir biasa, zikir-zikir biasa. Yang satu mengaji ilmu. Bahas halal, haram, ilmu dan sebagainya. Nabi datang ke masjid dilihat wah ini baik, dilihat ini baik. Nabi itu duduk yang jadul ilmu. Dua-dua baik ibadah loh. Ini zikrullah baik, ini orang ngasih ilmu halal halal syariat. Begini, ini baik. Tapi Nabi memilih yang mana? Yang talabul ilmu. Terus mengatakan bihada itu Ya dengan inilah saya diutus oleh Allah. Jadi kata Nabi saya diutus oleh Allah untuk membahas ilmu ilmu artinya mengajarkan ilmu menyampaikan ilmu ini biasa berarti dua-dua baik maka umpama ada orang pikir ada orang ngaji kita bagaimana ya baik semua baik loh nah, ada nggak baik tapi afdolnya yang mana ikut ya ngaji asal ngajinya betul kadang-kadang ada yang ngaji nggak kenal nah ini lihat ya, ini betul-betul ada yang ngaji ilmu syar'i bagaimana mestinya itu. Jadi jelas kita sudah dapat mengetahui adanya sholat duha. Maka termasuk orang-orang perempuan, wah itu kesempatan baik sekali. Rata-rata di rumah, ya kesempatan baik. Walaupun masakan dikata bersih-bersih rumah, ya tinggal sebentar, Sholat kan baik. Atau kalau dia dapat umparan dapat mulai sholat subuh, ya, sholat subuh sudah tidak bangun, dari tempat sholatnya dikir, wirid, dikir macam-macam macam Quran dan sebagainya sampai tunggu jam duha anggap jam 6 ya jam 6 waktu sudah saya lihat jamnya sudah duha tanda-tanda sudah duha sudah sholat duha Ada sholat duha lepas mau masak kerja kan sudah enak loh terus sambung ini itu umpama orang dapat terus begitu kalau enggak ya bagaimana diatur apa mengaturnya enak Kita lanjutkan. Setelah sholat duha ada sholat tasbih. Sholat tasbih. Ada sholat istilahnya sholat tasbih. Ini termasuk sunnah tapi ghairu mu'ad ganda. Termasuk sunnah tapi ghairu mu'ad. sholat tasbih. Dinamakan sholat tasbih karena isinya banyak pembacaan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar diterang, <coughs> diterangkan di sini <coughs> wa minal mustahabbi <coughs> dan dari yang disunatkan salat tasbih salat tasbih berapa jumlahnya hiya arba'u rakaat ada empat rakaat salat tasbih ini boleh dijalankan pada waktu apa saja siang malam asal jangan waktu karo nah, kenapa karena tergolong sholat sunnah mutlak apa sebabnya tidak ada sebabnya sholat, sholat tasbih kan ada sebabnya waktunya tidak ada waktunya jadi termasuk sunnah laisat laisalaha sadat wa laisalaha wa wakat. Kalau gitu termasuk surat apa? Mutlakoh, sunnah mutlakoh. Karena sunnah mutlakoh tidak boleh dijalankan pada waktu hak Contoh di waktu apa saja boleh. Siang, malam, apa saja. Tapi jangan waktu karor. Dalam hal kalimat sudah sering diterangkan dulu. Jumlahnya empat rakaat. Di antara hadisnya, walaupun hadisnya tidak sahih, ya walaupun hadisnya anggap dohir, tapi faudila amal dapat kita jalankan. Jadi kalau kita mengajak hadis, Ulama-ulama menentukan pokoknya ada hadis sahih, ada hadis hasad, ada hadis dhaif. Kalau bab hukum kita gunakan hadis sahih atau hadis Hadis dhaif jalankan kalau untuk jaga-jaga berhati-hati amal kecil Tapi kalau fadilah amal walaupun hadis yang kalau kita ketemu dalam hadis tingkatnya kata ulama itu zahir, ya Kalau babnya bab fadila amal, jalankan. Karena masalah fadilah ini. Termasuk umpama hadis yang berkenaan dengan sholat pas, dia umpama. Itu kita panjang sekian, ganjal sekian. Wah ini tidak hadisnya bagaimana? Hanya baik harus kita jalankan walaupun eh, sebab fadilat amal fadilat amal